Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal al Fauzan asbahullah. Perhatikan halaman yang ke 81 Halaman 81 yang cetakan kami ya. Kalau yang situ enggak tahu halaman berapa sama enggak halamannya? Beda. Nah, barakallahu pun Kalau yang kemarin bagikan mungkin halamannya beda. Kalau halaman yang sama ana ini halaman 81. Nah, barakallahu fiik. Sekarang pembahasan yang baru seputar al-ulu. Nah, seputar al-ulu, sifat tinggi bagi Allah taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas mana? Di atas langit yang tujuh, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy Ingat-ingat kaidahnya, jangan sampai terlupakan bagaimana kaidahnya mengenai tingginya Allah taala di atas arsy. Uluwan fi dzatihi. Hah? Qaribun min ibadihi. Ba'inun an khalqihi. Ingat-ingat ini. Tiga poin ini ya. Jangan terlupakan kalau belum tertulis catat. Kaidahnya penting sekali. Orang kan mengira masa Allah Taala tinggi di atas, katanya dekat dengan hambanya. Berarti Allah Taala nempel dengan hamba. Kita katakan jangan gagal paham. Ada kaidah dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala ulun fi dzatihi, uluwun fi dzatihi. Tinggi secara zatnya. Nah, nah tinggi secara zatnya. Kemudian bainun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Nah, barakallahu fikum terpisah dari makhluknya. Kemudian apa? Qaribun min ibadih, dekat dengan hambanya. Paham belum? Nah, tiga poin ingat-ingat. Walaupun Allah telah tinggi di atas ars, tapi dekat dengan hamba-hambanya dan terpisah dari makhluknya. Paham belum? Jangan sampai antum punya pemahaman yang keliru dalam hal ini, pemahaman sesat. Oh, berarti Allah telah nempel. Berarti Allah telah sama dengan makhluk itu. Itu pemahaman apa kemarin? Ittihadiyah al-hululiyah Ittihadiyah itu mengatakan Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Al-Hululiyah mengatakan Allah Ta'ala berada di dalam makhluk tersebut. Hah? Dua keyakinan yang batil yang diyakini oleh orang-orang sufiyah. Allah musta'an. Seperti itu. Sampai-sampai ada syekhnya mereka, guru mereka mengatakan apa? Mafil jubah ilallah katanya. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia ngaku aku apa? Aku Allah, Allah musta'an. Ngeri. Itulah keyakinan mereka orang sufiah. Ya. Allah musta'an. Lihat itu halaman 81 perhatikan. Ammal ulumu fa innahu sifatu dzatin la yanfakku ya azza wa jalla. Masyaallah. Adapun sifat tinggi bagi Allah taala adalah sifat dzatiyah, sifat yang layang fak, yang fak, layang fasil artinya. Layang fakku eh layang fasil. Sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala dan inilah kaedahnya. Nah, apa kaedahnya? As-sifatu la tanfakku 'anidz Itu kaedahnya. As-sifatu la tanfasilu 'anidz dzat. Paham belum? Itu kaidah penting itu ya. As-sifah la tanfasilu 'anidz dzat. Sifat itu tidak pernah terpisah dari zatnya. Hatta makhluk saja sifat enggak pernah terlepas dari zatnya. Hah? Contohnya sekarang. Nah, sebagai contoh saja ya. para eh, barakallahu fiik. Contohnya antum akh Muhammad Ridho. Misalkan ada ungkapan Muhammad Ridho jamilun. Eh, Muhammad Ridho ganteng misalkan. Mungkin enggak gantengnya di luar masjid sana antum dalam masjid atau gabung jadi satu? Gabung jadi satu. Yang namanya sifat Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu enggak pernah terpisah dari apa? Zatnya. Itu ingat-ingat tuh kaidahnya. Paham ya? Enggak mungkin sifatnya di luar masjid sana, zatnya di dalam masjid. Oh ya, ja'a rajulun tawilun. Telah datang seorang laki-laki yang tinggi. Laki-lakinya mana? Di pojokan masjid. Lihat tingginya di lapangan sana. Enggak mungkin. Paham ya? Ingat-ingat kaidahnya. Apa kaidahnya tadi? As-sifatu la tanfasilu 'anil dzat atau dengan ungkapan yang lain as-sifatu la tangfak la tangfakku sama artinya sifat itu tidak pernah terpisah dari apa tidak pernah terpisah dari apa dari zatnya pasti gabung terus paham ya nah barakallahu fikum jaa waladun qasirun telah datang anak kecil atau anak yang pendek eh anak pen, anak yang pendek tadi itu jadi satu atau enggak atau pendeknya di luar? Eh? Jadi satu, karena sifat tidak terlepas terlepas dari apa? Zatnya itu penting. Enam. Kita lihat sini barakallahu fiikum la yazalullahu fil ulu subhanahu wa ta'ala la yazalullahu fil ulu. Senantiasa Allah taala terus-menerus berada di atas arsy tinggi di atas arsy. Amal istiwa fa huwa sifatu fi'lin yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala ma tasha. Adapun sifat istiwa, apa istiwa kemarin? Al-ulu wal irtifa' meninggi di atas. Maka itu sifat fil sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah taala yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala ma Yang Allah taala mengerjakan melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Bedakan istiwa sendiri, ulu sendiri. Faham ya? Nah barakallahu fikum. Karena apa? Ulu tidak mengharuskan istiwa. Antum sekarang ketika naik di atas atap, ulu enggak antum? Ulu karena tinggi. Tapi enggak istiwa, itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan hamba ini kalaupun mau tinggi, itu pasti butuh alat. Paham ya? Butuh alat. Allah Taala enggak butuh dengan hambanya, tidak butuh dengan makhluknya sama sekali. Justru Allah Taala yang menciptakan semua makhluknya. Ars, ars ya, ciptaan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hamba kita mau tinggi di atas atap, nah, si fulan berada di atas atap, meninggi. Tingginya langsung di atas atap atau ada alatnya awal mulanya? Butuh alatnya, Butuh alat, butuh tangga. Paham ya? Seperti itu. Itulah nama makhluk. Kita lihat, fa ahlus sunnati wal jamaati, masyaallah. Sebutan itu, fa ahlus sunnati wal jamaati yu'minuna bistiwa'ihi 'ala 'arsyih. Maka ahlus sunnati wal jamaah mereka mengimani tentang istiwanya Allah taala di atas arsy-Nya. Wa dan mereka mengatakan, nah perhatikan simak kitabnya, al-istiwa'u ya'ti fil Qur'an 'ala ma'anin. Allah. Istiwa datang dalam Al-Qur'an membawa beberapa makna. Kita lihat sini. La ya'ti laziman ghair muta'addin, penting ini. La ya'ti laziman ghair muta'addin. Tidak pernah Perhatikan ya, tidak pernah lafaz istiwa datang lazim tidak mutaaddi. Kembalikan nahwu, ingat-ingat. Lazim itu yang tidak butuh maf'ulun bih. Mutaaddi yang butuh maf'ulun bih. Paham ya? Muta'addi itu bisa sendirian langsung, bisa muta'addi ma'al ghair. Paham ya? Bisa muta'addinya bersama yang lainnya dengan huruf jar atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa dzalika kana fi an Musa alaihi wassalam. Yang demikian itu sebagaimana perkataan Allah Taala tentang Musa alaihi salam, "Walamma balagha shuddahu wastawa." Dan tatkala Musa alaihi salam telah dewasa, wastawa dan sempurna. Istawa maknanya sempurna Wa maknahu al-kamal wa tamam. Soal maknanya istawa adalah apa? Al-kamal wa tamam, yaitu kesempurnaan. Dewasa kemudian sempurna. Wa idza udiya bi ila, ini bahasa Arab lagi. Apabila dimuta'addikan dengan ila, istawa ila, setelah istawa ada ila, istawa ila sama fa maknahu al-qasd menuju mengarah paham ya menuju mengarah ke langit nah Wa idza udiya bil wawi fa ma'nahu al musawah. Sekarang kalau istawa ini na barakallahu fikum dimutaaddikan dengan wawu. Mutaaddi itu apa sih? Hukum asalnya mutaaddi itu butuh maf'ul bih. Paham ya? Atau hukum globalnya mutaadil yang masih membutuhkan yang lainnya itu mutaaddi namanya. Paham saya? Butuh yang lainnya. Nah, kalau sekarang dimutaaddikan dengan wawu, jaa Muhammadun wa Amrun. Nah, misalkan atau mutaaddikan dengan wau yang mana ma'iyah ja'al amir wal jaisha misalkan kata beliau tak makna mustawah maknanya mustawah apa mustawah sama kebersamaan takul kamu katakan istawal ma'u wal khashabata masyaallah istawal ma'u wal khashabata air itu setara bersamaan dengan kayu Wih, kok bisa ya Kayu itu kan imat terapung, imat tenggelam. Apakah ada air yang bisa setara dengan kayu? Ada. Kayu di sini adalah apa kemarin? Mikyasun yu'rafu biha qadru irtifa'il ma. Kayu di sini adalah apa? Mikyas, patokan yang biasanya di bendungan-bendungan ada kayu tancapkan. Airnya naik. Meninggi-meninggi sama setara dengan kayu. Itu maksudnya. Istawal ma'u wal khashabata. Airnya setara dengan kayu. Bukan kayu yang di atas air ini bukan. Kalau kayu di atas air nggak akan sama. Antum kalau kalau misalnya terapung, antum gini kan baru sama. Atau lepas naik lagi. Ya enggak? Kalau berat tenggelam. Paham belum? Maksudnya ini airnya setara dengan kayu, itu kayu yang nancap. Biasanya bendungan-bendungan zaman dahulu, jadul, eh, zaman dulu itu bendungannya ada kayu gini biasanya. Ya kan? Berapa meter itu? nah airnya naik. Nah, naik, naik, naik, naik, naik sampai setara dengan kayunya. Itu maksudnya. Faham maksudnya ya? Jangan sampai salah paham. Bukan kayunya yang kayu ditaruh di atasnya bukan. Kalau kayu ditaruh di atasnya nggak akan bisa sama. Kalau ringan terapung, kalau berat tenggelam. Kalau antum sama kan harus antum pencet gini. Lepas naik lagi. Faham belum ini? Nah, barakallahu fiikum. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah Ahmad? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Di mana tasawaya, istawa fulanun wa fulan. Di tasawaya. Si fulan setara dengan apa bersama dengan si fulan. Tasawaya. Ya, setara umurnya, setara badannya, setara nah barakallahu fikum kekuatannya misalkan. Wa idza udiya bi ala ma'nahu irtifa'. Apabila dimutaaddikan dengan ala, makna irtifa. Apa irtifa? Meninggi di atas. Kama qala ta'ala wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu 'ala dhuhuri. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kalian berupa apa? perahu atau kapal dan binatang-binatang ternak eh, yang kalian apa? naiki. Yang kalian apa? Nah barakallahu fikum jadikan kendaraan. Litastawu 'ala dhuhuri agar kalian meninggi di atas punggung-punggungnya. Paham ya? berada meninggi di atas punggung perahu ya di atas perahu. Paham ya? Nah, meninggi di atas punggung-punggung apa? Binatang ternak ya mungkin di atas apa? Kuda. Di atas unta. Di atas nah barakallahu fikum keledai. Kalau lembu, sapi. Itu termasuk binatang tunggangan enggak aslinya? Sapi. Hah? Hah? Termasuk binatang tunggangan atau enggak? Sapi itu ditunggangi atau enggak aslinya? Aslinya enggak ya. Nah, sapi hewan sembelian. Yang ditunggangi ya keledai, unta, paham ya? Kalau kerbau secara tradisi urufnya biasanya dipakai sama orang kan kerbau. Tapi nah kalau sapi memang secara tradisinya bukan untuk tunggangan gitu ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. kalian nah, ayat tatabi'u 'alaiha agar kalian meninggi di atasnya. Wa tastaqirru 'ala dhuhuril fulqi dan kalian menetap di atas punggung atau di atas punggung apa kapal atau perahu tersebut wa dhuhurul an'am fis safar dan juga tetap di atas apa di atas punggung-punggung binatang ternak ketika apa safar ketika safar wa minhu qaulu ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy yang mana istawa irtifa al-'ulu wal irtifa adalah perkataan Allah taala thumma istawa 'alal 'arsy ya thumma istawa 'alal 'arsy kemudian Allah taala beristiwa di atas 'arsy yakni irtafa'a wa 'ala maknanya apa irtafa'a wa ala meninggi di atas wa sa'ada subhanahu wa ta'ala naik di atas naik ke atas wa kullu hadza ala ma yaliqu ini semuanya tergantung sesuai dengan apa keagungan Allah taala laisa mislu su'udil makhluk tidak seperti naiknya makhluk namanya ya uluwil makhluk al-makhluk bukan seperti tingginya makhluk di atas makhluk yang lain awis istiwa al-makhluk ala makhluk atau tidak pula seperti istiwanya makhluk di atas makhluk yang lain Hunaka farqun baina istiwa'i al makhluk wa istiwa'al khaliq jalla wa ala. Di sana ada perbedaan antara istiwanya makhluk dan istiwanya sang pencipta zat yang maha pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk mau tinggi di atas butuh alat, perlu alat, tangga atau yang semisalnya. Enggak mungkin dia dari bawah loncat ke atas itu enggak mungkin. Namanya kecuali apa? Kecuali kalau rendah atau pendek tempatnya. Paham ya? Kalau misalkan dari bawah loncat ke atas atap jempalik itu mungkin enggak? Ya? Sangat sulit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sangat sulit. Kecuali apa? Kecuali atapnya pendek. Eh? Atapnya misalkan nih, nah barakallahu fikum pas di dadanya masih mungkin kalau naik langsung loncat itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum contohnya apa? Ada apa atap yang serendah itu? Ada ada rumah kelinci misalkan atau rumah apa rumah hewan atau mau naik ke atapnya itu mungkin tapi maksudnya ini atap yang dihuni manusia, butuh alat itu ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita ambil satu ayat ini. Wa qalu eh, wa nam. Ayatnya besok ternyata ini ya, bagian dari sambungan atas nanti kita baca pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala kesimpulannya apa kesimpulannya? Kaidahnya dalam tingginya Allah taala di atas di atas arsy, apa kaidahnya tadi? Tiga poin, jangan sampai lupa. ulun fi dzatih, tinggi secara zatnya, bainun an khalqih, terpisah dari makhluknya, qaribun min ibadih, dekat terhadap hambanya. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.